pejabat yang mencuri hutan di Kalimantan dan kemudian kita bawa ke Jakarta bersama apa namanya kepolisian dan KPK. Agus Kelinan ini orang oh, memasalah rakyat kira masalah. Tidak ada pertengkaran antar orang beragama di rakyat. Tidak pernah ada. Di Jombang itu gereja tertua. Ya, gereja tertua di Pulau Jawa itu di Jombang, di dekatnya tempat Cak Nurholis Masjid. Sampai hari ini tidak pernah ada peletikan sekecil apapun antara orang Islam dengan orang Katolik di sana nek riwayo wong Katoliki melu ewang-ewang nek Natal wong Islam e melu ewang-ewang dan itu kan bukan urusan akidah itu bukan urusan teologi itu urusan kebudayaan jadi wong cilik ora tau congkrah bab agomo, sing congkrah kuwi orang-orang yang kepentingan di Jakarta dan kelas menengah yang menggunakan agama untuk mengadu domba orang yang berbeda agama. Nah, rakyat rata rakyat rano masalah sehingga masalah kuih wong-wong di Jakarta dan di tempat-tempat yang agak lebih tinggi yang memang menggunakan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnik untuk kepentingan mereka. Nah rakyat di mana-mana rano masalah. Bahkan di acara makyah itu ojo menekok wong bedo agomo. Makhluk sing bedo we tak terima. Jin tak terima dan ada petugas pengawas rohani yang di belakang jadi siapa yang hadir malam hari ini, ya ono sing jahat sopo, ono sing sunan sopo, wali sopo itu kita daftari setiap malam. Ya setiap kali. Ada petugasnya dua orang di belakang saya sebelah kiri. Ya. Dan itu khusus dan saya menerima semua. Kue atau katoan congklang monggo, kue atau katoan kulot monggo, suwek-suwek orang apa aja mudo. Itu. Nek mudo kan mesake kowe ya nek kowe wedok disenengi didelok nek lanang jijiki ora karo-karuan to Kan gitu ini uang lanang ini rapopo muda-muda kono rumah saya muda seneng kok kan gitu jadi tidak ada pertengkaran dan dan wis toko ini ming dihapusi wong sing berkepentingan kepentingannya itu kepentingan politik kepentingan kekuasaan dan ujungnya adalah kepentingan modal maka Pak Bupati lindungi dia jangan masuk ke wilayah Las itu. Ini adalah kepemimpinan, bukan kekuasaan. Bupati bukan penguasa, bupati adalah pemimpin. Pemimpin berarti mengayomi, pemimpin berarti menyayangi, gitu ya. Sebenarnya kalau ada waktu saya ingin menjelaskan banyak sekali teori mengenai kepemimpinan, terutama misalnya gundul pacul itu teori kepemimpinan Pak Bupati. Pak Bupati ini kudu mau wakul, ya tau kudu nyunggi wakul, orang yang nggawa nyunggi. Nek nyene, nyene nyangking nek ngene mikul ngene manggul ya nek ngene bopong pong gendong nek nyunggi jadi kesejahteraan rakyat itu letaknya di atas kepalanya Pak Bupati kan gitu jadi rakyat adalah atasannya Pak Bupati secara demokrasi karena yang memilih Pak Bupati adalah Anda dan orang yang memilih lebih tinggi daripada orang yang dipilih kan begitu kan menurut aslinya itulah demokrasi tapi demokrasi di Indonesia sama sekali masih mentah belum setengah matang aja belum isi pendidik ini cara belum, kan itu di popo kita terus akan bikin matang bikin matang maka saya menemani anda semua jadi Romo selama ini saya bergaul dengan romo-romo pendeta-pendeta yang nganti tekan London, nganti tekan Norwegia, Finlandia, nganti kita keliling ke 19 gereja dan sinagog di Belanda ketika mereka bunuh-bunuhan karena belum fitnah. Sampai ingat kasus itu. Dan saya datang ke tempat orang yang paling menghina Islam. Aku kupingin teko dan aku kupingin hinaan aku. Ojo Islam, aku nak hina Islam, aku yang cilaka. Orang ngerti gue, hinaan aku, nak aku apa-apa. Gitu loh, tak parani untuk itu. Yang namanya Gilder itu yang kemudian dipenjara itu. Jadi saya ini pentas 100 meter dari rumah dia ada gedung di situ jadi orang masalah antara agama Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Kue Arab miliki milio milikom milas akarmu. Allah sangat demokratis. Nanti urusannya sama Allah orang karo aku. Gitu loh, urusannya sama Gusti Allah orang karo menungso. Jadi menungso rasa jadi Gusti Allah. Rasanya nyala-nyala ke wong. Pak Bupati saiki tadi kita sudah ngobrol. Wong saiki untuk bener kudu nyala ke wong. Iya kan? bener-bener wae rasa nyalake uang saya nek bener dengan nyalake uang saya nek ana copet ditangkep digepuki nek aku ora melu gepuki aku diarani pro copet nggih bener lagi kan menurut saya psikologi ini nek kau ramai lu mengutuk ahok berarti kau pro ahok nek kau ramai lu nesu nang anis berarti kau pro anis uang orang untuk urip mandiriran tuh kudu nek orang miring rene miring miring rene padahal pemihaan tidak boleh kepada orang dan pihak pemihaan harus kepada nilai sapa wae bener tak dukung benere tutu wonge jadi pemihaan kepada apa bukan kepada siapa betul karena setiap orang punya baik dan punya buruknya masing-masing ini ya, rakyat kita belajar dan saya kira kok hubungan saya Pak Bupati sama rakyatnya kok malam hari ternyata memang tidak ada ah, apik lah, apik lah. Dan saya, saya masa depan Indonesia itu terletak Pak Bupati sampai ke lurah dan rakyat penduduknya. Nek munggah ki gubernur dan rano rapopo. Iya lah, iya lah jadi rano rapopo. Nek bupati butuh dua tak ngisor. neng, gue ditakoni ganjar, panjang aku ngomong ngomong ngono <laughs> Bahkan presiden ramai aslinya rapopo. Ini rapi enak lah masuk rambi presiden kan gitu ya. kan. gitu kan. Mau menggawe ini ngerepoti wae. Kan gitu. Nek bupati kan ceto urusan ikan rakyat itu ceto. Depan lah itu. Kalau presiden kadoan. Kapan-kapan kita rubah negara ini. Gitu loh. Kita rubah supaya rukunnya bener rukun itu tadi lo rukun tuh gini nek nek kue nggak pancasila sorry ini waktunya dikit nek pancasila ya berarti ono gusti allah tuh nek orang gue pancasila gusti allah orang ono rapopo neng nek ono pancasila sing nomor siji apa sila berarti gusti allah ono gusti allah ono alam ono wong ya lah ono gunung ono tambang ono suket ono segala macam ono ya rukunnya nah aku takon Nek ono Gusti Allah sing sing duwe sapa? The owner of life siapa? Sing duwe gunung, sing duwe lemah, sing duwe sawah, sing duwe kowe sapa? Jadi kira-kira nek ownernya Allah kok komisaris utamanya sapa? Ibarat perusahaan Allah. Direktur utamanya sapa? ngene wae rasa jabatan sing nentokke dunya kudu piye menungso kudu piye menungso apa Gusti Allah tahu rapat kabinet takon Gusti Allah kedah pripun tahu Gusti Allah dadi nomor siji ning Indonesia tahu ana wong nyeruk tambang njaluk izin langsung sing kue kowe aja ngomong Pancasila kue urung iso Pancasila sinaurene sinaurene Nek Pancasila berarti Gusti Allah bose Iya lah. Nah, kalau di kabupaten bisa, di kabupaten masih bisa. Tuhan bukan faktor, Tuhan itu utama dia primer, kita yang faktornya, kita anggotanya, kita karyawannya, lalu mulai Pancasila. Mulanya rasa umum Pancasila, wong kue belum bisa Pancasila. Apa Tuhan nomor satu di Indonesia? Lah belum tau? Lah iya kan langsung Allah menyusul. Aku mau takut nang ibu-ibu, teman-teman dari SMA satu. Bu milih mana sampai dia anak wedok? Orang sing lamar nganti perawan tua, nganti urip ijen nganti tua, apa dilamar wong, dikawin wong, dikaploki bentino Diinggali diselingkuhi, milih di. Milih urip ijen apa dirabi neng diselingkuhi. Aku takon, masa di anak pak, neng di anak. Anakmu wedok dirabi wong neng di piloro, apa ora rabi? Sing milih sing di? Ora rabi. Gusti Allah melendi menungso bersahadat mengingkar dia tiap hari. Apa wong kafir? Sing di, sing dipilih Gusti Allah kira-kira. Eh? Ayo. Ora rabi apa rabi neng ora setia. Sing di, sing dipilih. Gusti Allah milih wong kafir apa milih wong Islam atau beragama neng ora setia. Milih kira kira Gusti Allah. Tapi ah, dadi kafir kabeh wae. Timbangane kowe nyelingkuhi Gusti Allah ya, nggih mboten ngono logikane. Oke, pasti tidak begitu aslinya, ya apanya sebaiknya tidak begitu, tapi ngerti ya logikanya ya. Jadi saya kira ayo berusaha betul untuk setia kepada Allah. Ya mungkin tidak hebat betul, makanya saya tidak membangun khilafah Islam. Yang saya bangun adalah khilafah silmi, karena ayatnya adalah untuk fis silmi, bukan fil islami. Nek silmi gue sederhana, sa iso-iso mulai. Gue dati mantuku, sinting gue setia, raja tuku mobil rapopo nih, sinting gue setia, sa iso-iso mu orang juru kudu keluarga Nang duit sembarang orang. Nih sinting sa iso iso mu gue tenang hatimu setia tenang yang gitu. Itu yang namanya silmi. Orang kudu negara Islam, orang kudu dunia Islam, orang saisa yang menungso aja nanti pertanggung jawab di depan Allah ya kowe dhewe-dhewe. Nek aku saiki dadi kiaimu, aku iso nolong kowe ya ning ngarep Gusti Allah. Lah ora iso nolong, lah napa aku dadi kiai ora iso nolong kowe? Mulane aku ayo dadi mbahmu wae, bapakmu baik kancamu wae baik ngono. Itu pilihan saya. Karena aku tidak bisa menolongmu dan kau tidak bisa menolongku di hadapan Allah. Ngapa aku jadi pemimpinmu Nah aku rasa nolong kowe? Kan gitu. Jadi jelas ya sekalian, sekalian ya. Oke. Okay. Waktu tinggal 20 menit. Saya. Anda boleh terus sama Kiai kancing, Nek belum. buku ini buku Kiai Kanjeng. Kalau ada bapak yang lain yang mau merespon, saya silakan. Sampun. Sampun. Oke. Saya Pak Bupati boleh ya, ada yang nanya asal satu pertanyaan boleh tiga orang cepat tapi waktunya tinggal sedikit satu tapi jangan double dua wah kok camanya ya tiga segera mas maju ke depan mikrofon ya terutama kepada tentang Banyumas ya jangan kepada saya orang Cirebon ya udah tidak apa-apa silakan oke asal satu ya mas ya cepet ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari Cirebon dari kampus DF ya, Syahnur Jati e, makna 72 tahun Indonesia menurut Cak Nun itu seperti apa Cak? Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mananya sederhana saya jawab langsung makanya saya bikin sinau bareng bukan ceramah bukan pengajian tapi sinau bareng pokoknya saya Indonesia kudu sinau bareng nomor siji sing kudu sinau presiden nih ini ya jelas ya ya itu mananya rasa disesali ya kayak yang ini sinau masa itu sinau bareng nek belum sinau bareng bisa selamat karena orang belum sinau bareng ya tambah ciloko tambah ciloko anda membesar, bangsa Indonesia bangsa yang besar, jangan bersikap sebagai bangsa kecil. Anda kaya raya, Indonesia jangan bersikap sebagai orang miskin. Jangan mengemis-ngemis kepada siapa-siapa karena kau kaya raya sebenarnya. Gue wong ampuh nih bersikap sebagai orang kerdil selama ini. Yuk, Indonesia percaya diri, Banyumas percaya diri. Bangga kepada dirimu sendiri, ikhlas kepada dirimu sendiri. Itu ya mas ya. Cirebon aja yang antara Jawa Barat, Jawa Tengah aja punya kepribadian sendiri kok. Kalau di luar negeri Pak yang tanggung-tanggung seperti itu dia tidak punya kepribadian tapi di Indonesia yang nggak Sunda nggak Jawa seperti Cirebon itu aja punya kepribadian. Banyuwangi tadi nggak Jawa nggak Bali tapi Banyuwangi punya osing dan punya kepribadian sendiri. Indonesia tuh selen ngendi tadi. Ojo minder kue orang kalah karo wong barat, orang kalah karo wong Arab, orang kalah karo sopo-sopo. Angger kue gelem dati awakmu dewi. Percaya diri, bangga kepada diri sendiri, bersyukur bahwa anda dijadikan anda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, mas ya, sip ya mas ya. Hidup Cirebon, Kasepuan maupun Kanoman. Saya kangen untuk bisa ke sana tapi belum tahu kapan ya. Silakan yang berikutnya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari Tegal mau bertanya bagaimana cara membangun rasa kesadaran dalam kesadaran tentang keberagaman dalam hati. Jadi mungkin saya pribadi masih angkuh tentang kejawaan saya, tentang keislaman saya, dan ini saya mau minta petunjuk tentang bagaimana menyatakan diri saya bahwa saya bukan sendiri dan saya berkumpul dalam keberagaman. Jawa dan Islam itu bukan dua hal yang berbeda. Gue kita di wong Jawa, terus Islam menyadarkan bahwa kue wong Jawa gitu loh. Apa sih gunanya mau Mas? Sedikit ya. Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Cirebon, orang mana itu sudah munggah nang langit wis ngerti Sang yang Wenang, wis ngerti Sang yang Widi, wis ngerti macam-macam, wis ngerti dewa-dewa. Sudah mencari siapa atau yang di langit, siapa yang menciptakan kita cari. Cuman tidak bisa sampai ke puncaknya karena bisa nggak Anda meneliti Allah? Mungkin nggak meneliti Allah? Nggak mungkin toh. Maka agama adalah Allah ngasih tahu kamu. Itu yang namanya agama. Aku iki Allah, aku iki rohman rohim Itu harus Allah dewi yang mengandani. Kue reso gitu ya. Jadi jangan pertentangkan dirimu sebagai orang Jawa dengan dirimu sebagai orang Islam itu itu perjodohan yang luar biasa. Jawa karo Islam itu kaya tumbuh ketemu tutup. Ya, seperti tumbuh ketemu tutup mesti pelajari dewe. Ya, Mas silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afgani dari Lingkar Maya Bumiayu. Ya, yang ingin saya tanyakan katanya kan tadi Cak Nun itu sering nyeplos terus ternyata kenyataan dan beberapa kali di Maya mengatakan kita ditipu 700 tahun yang lalu. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kita 10 tahun lagi akan menemukan kebangkitan. Dan e, Cak Nun sering menyebutkan di 2024, ah, itu saya bertanya-tanya sebenarnya ada ada apa di Indonesia untuk e, apa istilahnya <coughs> untuk kebangkitan bangsa kita dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ngomong sesuatu itu sebenarnya kan setengahnya taktik aja kepada Allah wah kayak wis kadung ngomong nek ora tak wujudke mesake kan gitu ya itu sebenarnya tapi kalau anda menghitung secara sejarah metabolismenya mekanismenya dialektikanya anda akan melihat bahwa mulai 2017 akhir 2018 itu kita berada di perempatan jalan dan tak beranda beranda garu-garuan. dan kita pasti akan mencari jalan yang aman habis itu kita akan saling menyembuhkan kita akan saling menolong yang yang mati akan mati, yang bangkit akan bangkit. Dan sekarang sudah bangkit generasi muda ini. Di surat Al-Ma'idah 54. Sudah saya percaya sama Anda. Nanti Anda 20, tahun 2024 Anda sudah mulai bekerja untuk masyarakat secara lebih matang. Dan saya yakin akan ada kebangkitan dari Anda semua. Biar aku dan mancing kue, kue yang butuh bangkit itu aku, aku wis Jadi memang menurut saya itu sebenarnya tantangan untuk bangkit, Mas. Waktunya tinggal itu. Kalau habis itu kamu belehar lagi, ya weh berkepanjangan lagi. Menurut saya tinggal itu waktunya. Dari sekitar tujuh tahun. Dan tujuh tahun itu kita betul-betul balapan karo kahanan. Kita berperang lawan kehanan untuk menjadi lebih baik. Ini kita ambil keputusan iki loh sing tenang iki loh sing bener, iki loh sing presisi, iki loh sing tetesan, iki loh sing suci, iki loh sing sejati dan seterusnya. Dan saya yakin Anda semua akan menemukan karena sudah saya sudah melihat di seluruh Indonesia anak-anak muda yang umur-umur milenium ini yang disebut milenium ini ini bocah siji tenang ini. Anak-anak baru benar Perhatiannya beda, view-nya beda, cara berpikirnya beda dan kerja kerasnya luar biasa anak sekarang. Itu. Ini beliau mantu-mantu mudah-mudahan punya karyawan-karyawan yang umurnya segitu beda sama anak-anak sebelumnya dan saya yakin mereka lah yang akan memimpin Indonesia di dalam kebangkitannya nanti untuk memimpin dunia dunia akan mandek ini mas saat dunia ini mandek ini wis wis ini wis kapusan kabe Amerika kapusan habis gelap terbitlah Trump ya toh kurang biaya wis wis kapusan kabe dan kita sudah lebih dulu kapusan berarti kita akan lebih dulu bangunnya dan saya mohon anda menjadi manusia fajar hari anda menjadi matahari yang baru anda menjadi cakrawala yang baru yang akan membangkitkan betul seluruh dunia bukan Indonesia menang melawan dunia Indonesia menolong dunia Gitu ya. Menurut ya? ya. Oke. Terakhir satu, ya Bapak. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak Nun, saya mohon tahu selama ini saya dengar Kiai Kanjeng. Kalau di Jawa Tengah khususnya, Kiai itu sebutan seseorang. Nah sementara grup Cak Nun namanya Kiai Kanjeng, Kiainya itu siapa? Mohon tahu. Terima kasih. Oh ya singkat kata ya. Kiai Kanjeng itu bukan grup tapi nama gamelan. Ini nama Jadi itu loh bedanya orang barat sama kita. Kita tuh bukan orang yang ketinggalan dari barat. Barat tuh ketinggalan dari kita. Mereka belum mampu menghargai alam kok. Alam tuh alat mereka. Kalau kita sahabat kita. Betul enggak? Alam itu teman kita, bahkan saudara tua kita Pak Bupati. Lebih dulu alam daripada kita. Diciptakan oleh Allah. Itu dulur tua dan kita menghormati maka di Jawa keris jika jemen kiai kebuning solo kayak kiai selamat ini kiai kanjeng karena kita mengorangkan alam ini gitu loh ya nah kiai kanjeng ini asal usulnya saya dulu seperti Pak Bupati bilang saya dulu kan sering melawan Pak Harto sehingga di Lampung sana ke sini terus saya gelut untuk urusan penggusuran gedung Kedungombo terus saya nemenin saya setiap bulan ngirimin beras sak truk sak truk monogaya dengan ego sendiri kepada penduduk yang lari ke atas bukit di daerah pring sama Melangi desanya yang darurat itu nah tokohnya di masyarakat yang lari dari penggusuran ini namanya Pak Jenggot Pak Jenggot itu kita panggil Pak Kanjeng maka saya kemudian di salah satu perjuangan saya saya membuat drama judulnya Pak Kanjeng drama Pak, nek drama kan udah no musiknya Nah Mas Nevi Budianto yang orang tua tadi itu sing dadi orang tua mau nih jajannya durung ya. dari sisi gitu orang tua. Dia yang bikin aransemen musik ini. Jadi ini gamelannya gamelan Jawa tapi Kiai Kanjeng. Jadi notasinya beda dengan selindro pelok. Maka gamelan ini bisa dipakai untuk Arab, Barat, Cina, semua bisa. Itu ceritanya. Nah, jenenge gamelan ini Pak Kanjeng eh Ura, Dramanya judulnya Pak Kanjeng, musiknya akhirnya disebut Kiai Kanjeng. Jadi kuwi judul aku kuwi jenenge gamelan aku. Jadi aku kowe ngundang Kiai Kanjeng tak kirim iku. Wong gue gamelan gitu ya Bapak ya. Gitu. Dan jana ya ora rasa rasa didramatisir lah Kiai iki wong saiki. Kiai Sadrah kan juga Katolik kan gitu jadi kiai itu bukan monopoli Islam mau kiai asal usulnya mergo raison dungo kuwi mau <laughs> ada lagi asal-usul kiai itu kan kiai itu di Jawa Tengah kalau di Jawa Timur tidak ada kiai yang ada yai yai Tapi Mbah Hasim itu yai Hasim Mbah Yai Hasim bukan Mbah Kiai Hasim di Jawa Timur yai kalau di Jawa Tengah ki ki ageng pemanahan ki gede mer, mer, menorehkan gitu ki harusin nah ketika ada mubalik dari Jawa Timur kan yai begitu sampai dari Jawa Tengah kan ditakon kan kisanak saya kirim pundi kan gitu ki Hajar Dewantoro ki gitu kan begitu onomu balik sewa Jawa Timur nang Jawa Tengah kan diundang ki ki siapa ki kiai ya terakhir nanti kiai gue yang ngarang ya sakarepku ngono kok ki ya toh sementing penting seneng gitu kan itu teman sekalian Bismillah saya dengan sangat sedih menyatakan bahwa saya berhutang sama Kiai Ganjeng dengan Anda semua. Insya Allah tidak sampai tutup tahun ya Pak ya. Oktober nanti kita akan ke sini lagi. Sekarang berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada sahabat saya seorang pelukis yang dulu aktif di Jogja di Sanggar Bambu akan memberikan kenangan. Kita maju, saya mohon teman-teman menyewangi untuk menyingkirkan ini ke belakang. Nyun Sewu. Pak Bupati Nyun Sewu Pak Bupati. Kita nyanyi aja kemesraan ini bareng-bareng. Sopo singkat ini yang Pak Bupati. Mbak, Mbak, monggo Mbak, beri Mbak, beri Mbak. Monggo maju malam. ini anunya biar di anukan ke belakang.